sehingga za isim isyarah lil qarib. Yang sama seperti ini yaitu seperti sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Sebelum bab ini isyarat kepada bab yang terdekat sebelumnya. Bab, -bab sebelumnya. Sebelum ini yang telah kita lewati. Apa berzat? sebelum pembahasan yang akan kita bahas bapak-bapak, Menerangkan bapak-bapak. Ya, ya. Menerangkan bapak-bapak sebelumnya? Ya, Abdurrahman menerangkan bapak-bapak sebelumnya? syarat di zat itu kembali kepada yang terdekat sebelumnya. Apa? Bebas. Mad jaiz. Ya, sebelumnya itu membahas tentang mad jaiz. Madul munfasil, madul munfasil. Maka yang sama seperti ini itu seperti mad munfasil jaiz munfasil yaitu min haitsu al-qasri wal maddi wa dari segi bolehnya dipendekkan dua harokat ataupun tawasud pertengahan empat harokat ataupun dengan mad lima atau enam harokat sehingga yang sama hukumnya seperti majaz munfasiyu tadi ditinjau dari sisi jawaz eh, jawazul qasri wal mad wa tawassuh yaitu in arada sukunu waqfan ketika munculnya atau terjadinya sukun dikarenakan wakaf ketika terjadinya sukun ketika wakaf atau disebabkan wakaf disebabkan karena berhenti yang hal itu disebut mad'arid li sukun ya, disebut dengan mad'arid li sukun kenapa dinamakan mad'arid li sukun lisukun liurudi sukun alaihi dikarenakan munculnya sukun ya, terhadap kalimat tersebut sehingga alif sukun ditinjau dari sisi al-qasr wa tawassul wal mad wal isba' hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil ya. ingat tadi ditinjau dari tiga sisi tadi ya. fi jawazi qasrihi wa tawassulihi wa maddihi ditinjau dari sisi boleh dipendekkan minimal dua harokat atau pertengahan empat atau lima harokat atau dengan mad enam harokat maka sama dengan merjais munfasil ingat dari sisi mikdal ya, dari sisi ukurannya dari sisi panjangnya Keta'lamuna nasta'in Seperti ta'lamun Dengan nasta'in maka dari sisi mikdarnya dari sisi ukurannya sama dengan majaiz munfasil ketika munculnya sukun terjadinya sukun dikarenakan waqaf فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون bisa dua harakat ya, atau empat, lima atau enam. Demikian pula nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua harakat. إياك نعبد وإياك نستعين empat atau lima harakat إياك نعبد وإياك نستعين enam harakat itu boleh dua ya atau pertengahan dari empat atau lima harakat ya kemudian mad enam harakat yang samanya ingat dari sisi ukurannya, mikdarnya, panjangnya. sudah dipahami? sudah dipahami? Jadi samanya mithluza yang sama ya, dengan hal ini yaitu dengan majaiz munfasil mad'arid lisukun. Apa itu mad'arid lisukun? Pendek katanya mad'arid lisukun adalah ayat dia بعد الحرف المدي حرف متحرك بأي حركة كانت في حال الوصل ثم يسكن هذا الحرف للوقف أن يأتي بعد الحرف المد حرف متحرك adanya huruf yang berharokat setelah huruf mad adanya atau datangnya huruf yang berharokat setelah huruf mad dengan harokat apa saja. Al-muhim huruf yang berharokat tersebut datang setelah huruf mad, setelah alif atau setelah waw atau setelah ya. ya. Jadi ada huruf yang berharokat setelah huruf mad dengan harokat apa saja, mau itu dengan fathah, dengan dhammah atau dengan kasrah. Kemudian fi halil wasli ketika kondisinya wasal summa yusakkan hadal harful waqfi kemudian huruf tersebut huruf yang berharokat yang datang setelah huruf mad disukunkan karena waqaf ya, ingat adanya huruf berharokat setelah huruf mad dengan harokat apa saja ya yang dia kondisinya wasal ya, harokat tersebut kondisinya wasal Ketika disambung berharokat. Ada pun disukun dikarenakan wakaf. Ya, seperti tadi dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Asalnya apa nun berharokat dhamma dan nun disitu datang setelah ya. ya. Ya sukun nasta'in. Kemudian datang nun berharokat dhammah. Kenapa nun berharokat dhammah? Fi halil wasli, yaitu ketika wasal. Thumma yusakkan. Kemudian nun tersebut disukun, lish lil waqfi. Karena waqaf. Ya, karena waqaf. Jadi disebut mad'al disukun dikarenakan li'urudis sukun. Alaihi karena terjadinya sukun pada kalimat tersebut. Ya, sukunnya bukan sukun asli karena tadi ulu. Ya, karena wakaf. Bukan sukun asli. Karena di sana ada kalimat yang akhirnya atau ketika kita wakaf pada kalimat tersebut sukun asli. macam ya. Macam-macam kalimat yang kita wakaf pada kalimat tersebut ada kalanya kalimat tersebut wakaf di atas sukun asli ya, sukunnya asli ada pun sukun arid yaitu sukun yang baru yang sementara yang incidented ya, artinya apa? ada sebab lain sukunnya bukan asli karena ada suatu insiden ada suatu faktor kejadian apa faktornya wakaf berhenti. Kalau tidak wakaf, dia berharokat. Ya. Kalau tidak wakaf, maka dia berharokat. Tanya. Apa contohnya yang sukun asli? Berhenti di atas sukun asli. Seperti mungkin antum menemukan fil angor. amr yang sukun. Ya. Maka di situ antum sukun di atas eh, di wakaf di atas sukun asli. Ya. Baik itu idhab ya, atau irji' ukhruj. Maka berarti di atas sukun asli yang seperti itu. في إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر وانحر في الأمر سكون أصلي ro'nya bukan وانحر atau wanhari ya, atau harok Tetapi sukunya sukun asli di atas ro. Itu namanya berhenti di atas sukun asli. Bukan arid, bukan sementara sukunnya. Ya. Bukan karena suatu faktor. Ya. Tetapi karena asli bawaannya. Baik. Dia sukun perbedaan antara sukun asli dengan sukun arid. Jadi kalau sukun arid ini sukun yang sifatnya insidentif ada faktor lain yang menyebabkan sukun. Di antaranya ini wakaf penyebab sukunnya atau idgham. Ini boleh jadi karena idgham. Asalnya berharokat tetapi karena dia diidghamkan menjadi sukun. Ya, karena diidghamkan menjadi sukun. Tanya. Seperti yang banyak dicontohkan oleh para ulama yang sudah kita lewati dalam bab idgham mutamasilin. Ya. Dalam qiraah Abi Amr dari riwayat As-Susi ya. di surat Al-Fatihah ya, ketika dia idghamkan maka menjadi sukun. Ya. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين mimnya yang asalnya di كسرة ar الرحيم rahim ya. tetapi karena diidghamkan menurut kiroah tersebut menjadi sukun ya, sebabnya apa idgham bukan arid ya. bukan wakaf. Ya, afan, karena itu kom ya bukan karena wakaf. Ya. Bisa juga karena wakaf tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di sini sukunya karena apa? Wakaf. Jadi kalau tadi karena itu kom Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sukunya karena itu kok Itu diantara macam-macam arid. Boleh jadi aridnya karena lil wakfi, arid sukunnya karena wakaf, atau arid sukunnya terjadi sukun yang baru yang sementara karena itu bohong. Sudah dipahami? Nah, sukun bisa terjadi karena salah satu dari dua faktor ya, karena wakaf atau karena idgham. Jadi hafal definisi bid'arid ya, adanya huruf yang berharokat yang datang setelah huruf mad dengan harokat apa saja yang harokat tersebut teranggapnya ketika wasal kemudian disukunkan dikarenakan wakaf Tumad Arif digabungkan oleh para ulama tajwid terhadap mad dan sukun dari segala hukumnya yaitu madlin ya. madlin digabungkan dari segala hukumnya fi jami' ahkamihi bi al-arid lis-sukun ya, dengan madarid lisukuni seperti di surat Al-Quraisy ya. di ila fi Quraisy ini fi Quraisy itu madlin ya, tapi digabungkan hukumnya ke mad arid sehingga sebagian mengatakan ya madlin arid lisukun Qala Zamzuri rahimahullah wa mithlu dha in arada sukunu ay wa mithlu al-maddil munfasiri itu yang sama seperti mad munfasil fi jawazil maddi wal qasri dari sisi bolehnya untuk dimadikan dipanjangkan enam harokat wal qasri atau dipendekkan dua harokat Ay watawassutu dan juga dengan tawassut pertengahan empat atau lima harokat. Kapan dibolehkannya seperti ini? Dia tiga kondisi yaitu al-maddu wa wal qasru in arada sukunu li ajlil waqfi. Ketika munculnya atau terjadinya sukun dikarenakan wakaf menunjukkan apa? Tadinya berharokat, kemudian muncul sukun, terjadi sukun dikarenakan wakaf eh awal au awil idgham atau karena itu idgham tadi yang sudah disebutkan, sudah kita contohkan. Boleh jadi sukun tersebut terjadinya karena memang wakaf yang tadinya berharokat dikarenakan wakaf menjadi sukun atau karena itu idgham yang tadinya berharokat dikarenakan itu idgham menjadi sukun. Wasuratuhu bentuknya atau gambarannya ayakuna akhirul kalimati mutaharrikan nyatalah akhir kalimat tersebut berharokat ya, akhir kalimat berharokat wa qablahu harfu maddin walinin dan sebelumnya berubah huruf mad atau huruf lin huruf mad karena ada alif ya. huruf lin karena ya dan waw saja ya. sehingga kullu linin apa maddun ya. walaysa kullu maddin linun setiap huruf lin pasti huruf mad tapi belum tentu huruf mad itu huruf lin dikarenakan huruf mad ada tambahan alif Bisa dipahami? Ya. Akhir suatu kalimat berharokat dan sebelumnya terdapat huruf mad atau huruf lin. Atau tadi definisi yang sudah disebutkan. Ya. Huruf mad atau huruf lin yang diikuti oleh huruf yang berharokat. Iya, kemudian disukunkan karena wakaf atau karena idgham. Maka ketika itu boleh antum memilih apakah dengan qasr dua harakat atau dengan tawassul empat atau lima harakat atau dengan mad enam harakat. Hanya saja kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ya, yukra'u fi suratin fi nadirihi yang bagus kata Imam al dari rahimahullah Utara ya, dibaca setiap surat itu dengan sepadan dengan rata dengan sama ya wa tanwi adapun beraneka ragam dalam satu surat kata beliau min lahnil khafi termasuk dari lahan khafi kesalahan yang sama, yang hanya orang-orang yang sudah mempelajari tahu oh dia aneka ragam dibacanya Hmm. Tapi yang bagus apa? Dengan rata. Kalau dia baca dua rakaat, dua rakaat semua. alamin, ar rahim, Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين itu namanya apa? dua semua ujungnya ya, kalau panjang panjang semua empat empat semua enam enam semua jangan dicampur Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim berikutnya dua, nanti apa empat, nanti panjang lagi. Jangan, jangan dicampur. Tadi kata Imam Al-Jazari min lahnil khafi. Dari lahan, lahan itu kesalahan. Hanya saya samar. Ya. Artinya hanya orang-orang yang sudah belajar yang tahu. Wadarika Hal itu contohnya sukun li ajli waqfi sukun dikarenakan wakaf seperti pada kata tuallimun ya, untuk buka Al Imran ayat yang ke 79 yu'allimun adanya di akhir ayat atau di tengah ayat? Abdurrahman. Tu'allimun adanya di tengah ayat atau di akhir ayat? Firza. Tu'allimun. Ish malak? tu'allimun adanya apa? Sebelum akhir ayat, ya. Masih di pertengahan. Ya. Maksudnya apa? Ketika antum seandainya darurat ya harus berhenti di situ. Ya. Maka otomatis antum akan mewakafkan nun. Kenapa antum mewakafkan nun dengan sukun? Ya. Atau kenapa antum sukunkan nun? Dikarenakan wakaf dikarenakan wakaf. Asalnya apa? Nun ini berharokat. Nun yang berharokat fathah ini atau e, berharokat fathah ini atau melihat datang setelah waw tu'allimuna. Ya, tu'allimuna. Adanya huruf yang berharokat datang setelah huruf mad. Ya, berharokatnya itu ketika wasal tuallimuna تعلمون wa bima كنتم تدرسون Kemudian apa? Yusakkan di ajil wakfi Disukunkan karena wakaf pada kalimat tersebut Berhenti ya. Karena mungkin tadi darurat ya. Kita nggak kuat membaca dari makan Dari basyarin sampai apa? Wabima kuntum tadrusun Maka apa? Kifu Itu syitum Antum boleh berhenti di mana pun antum kehendaki ya. Sesuai dengan kadar nafas masing-masing yang itu namanya tadi wakfun daruri. Nanti dalam bab wakaf di sana ada yang namanya wakaf darurat. Ya, imma li daiki nafasin boleh jadi karena nafasnya memang pendek atau karena faktor lain yang mengharuskan dia berhenti. Maka ketika antum mengharuskan padanya berhenti, hendaknya disukun. Kenapa sukun? Karena وقومه baca bunyi dari summa summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون sana boleh jadi dengan qasar ataupun tawassul ataupun dengan mad. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون بما كنتم تعلمون fasad hilang lagi hukumnya kembali kepada aslinya yaitu matabi'i wa harakat ya. kembali kepada aslinya yaitu matabi'i dua harakat ya. jadi adanya ziyadatu al-mad wa ziyadatul miqdar jadi tambahan ukuran panjang ya dikarenakan ada sebab lain yaitu diantaranya wakaf. Dipahami kok? Mungkin yang tadi menemukan huruf yang berharokat setelah huruf mad, mau itu di tengah kalimat, ya atau di akhir kalimat, di tengah ayat atau di akhir ayat. Tetapi antum dah mewakafkannya maka disebut mad'arid lisukun zaman saya kecil guru ngaji itu memahamkannya madarit itu ya katanya matobi'i diikuti satu huruf hidup ya, matobi'i ya, diikuti satu huruf hidup maksudnya satu huruf yang berharokat ya, matobi'i diikuti satu huruf yang berharokat ya, sehingga kalau matobi'i saja bukan madarit ya, suhuf Ibrahim wa Musa ya. wa Musa ya pun matabi'i tapi apa tidak ada setelah huruf yang berharokat maka tidak dikatakan Mada'alil lil syukur tetap dia Matabi. Ya. harus ada huruf yang berharokat setelah huruf mad itu atau staghfulin. Tapi kalau tidak ada tidak disebut mad alif disukun. Yang kedua tadi di surah Al-Fatihah yang sudah kita baca. Ya. Demikian pula wal ma'ab caranya di mana? Hafid. Maaf. Di tengah ayat atau di akhir ayat? Al-Imran ayat yang ke-14. Di di akhir ayat atau di awal ayat? Hmm? Sebelum Umar Maaf, ada di awal atau di tengah? Di awal ayat atau di tengah ayat? Maaf. situ didapati sebelum ba alif dan alif termasuk huruf mad. Ya. Dan ba-nya untuk melihat berharokat kasrah. Kapan berharokat kasroh? Fi halil wasli ketika wasal. Ya. Kemudian apa yusakkan li ajlil waqfi disukunkan karena wakaf. Kalau tidak wakaf dia sebenarnya berharokat kasroh. Ya. Ketika disambungkan dengan ayat yang setelahnya. والله عنده حسن المآب قل أنبئكم itu ketika disambungkan maka dia berharokat kasrah tapi karena disukunkan atau karena wakaf maka dia disukunkan kita baca wallahu indahu husnul ma'ab harokat والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب Kemudian fi qiraati Abi Amr min riwayat As-Susi pada qiraah Abi Amr dari riwayat As-Susi itu pun diwakafkan dikarenakan idgham ya. yang tadinya berharokat ya setelah huruf mad kemudian diwakafkan li ajli al-idgham, dikarenakan idgham. Hmm. وعلم مما ذكر أن فيه أوجها أن فيه أوجها ثلاثة عند كل القراء وعلم مما ذكر maka diketahui dari apa yang telah disebutkan anna fihi bahwasanya pada mad'ad lil sukun wujuhan thalathatan ada tiga cara ada tiga sisi inda kulli qurra menurut seluruh para ahli qiraah mad'ad lil itu boleh dibaca dengan tiga cara yang pertama atul dengan panjang yaitu enam harokat. kemudian yang kedua tawassutu dengan tawassut ya, empat harokat atau lima. Wal qasr dan yang ketiga dengan qasr dua harokat. Wa wajhu kullin madhkurun fil asri dan masing-masing dari cara ini baik itu dengan dibaca panjang atau pertengahan atau pendek enam atau empat atau dua harokat madhkurun fil asri caranya disebutkan dalam kitab induk fil asli itu dalam kitab induk beliau ya. kenapa karena syarah yang ada pada kita ini ringkasannya ada pun imam ya, Sulaiman al-Jamzuri beliau memiliki kitab induknya dari syarah Tuhfatul Atfal ini di situ beliau sebutkan contoh-contohnya, cara-caranya. Kita harus melihat pada kitab induknya dari syarah ini. Itu diantaranya ko, Wallahu taala alam bisawab. Wallahu